Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam Ala Sayyidil Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin Amma ba'd sebelum kita memulai uh, atau meneruskan pembacaan kitab ini ada satu hal yang sebetulnya ingin anak sampaikan atau anak tanyakan sebelum hari ini beberapa kali anak mendengar dari a'immatis salah atau sebagiannya para imam ketika uh, meluruskan soft atau nam dengan lafat-lafat beberapa lafat ada yang ana eh, ingin entah ana yang keliru atau memang nah mereka memiliki dalil ana berapa kali mendengar Se sebagian mereka mengatakan ista'u fakum dengan lafaz seperti ini istau sufu fakum Ana belum tahu ada hadis dengan lafaz seperti ini yang ada sawu sufu fakum nam <clears throat> Tapi kalau memang di situ ada hadisnya dengan lafadz seperti ini istau sufu fakum. Nah, berarti ya berarti ana yang salah. Tapi sepanjang sepengetahuan ana tidak ada lafadz istau sufu fakum. Yang ada adalah sawu sufu fakum. Dikarenakan uh, fi'il istawa yastawi ini berbeda dengan fi'il sawwa yusawi kalau istawa itu dia tidak mutaaddi kepada maf'ul bih tapi dibutuhkan harf <clears throat> berbeda dengan fi'il taswiya taswiya mutaaddi kepada maf'ulun bih maka yang merasa pernah mengucapkan dengan lafaz seperti ini istau fakum e, eh, coba dikoreksi lagi hadis-hadis yang dia pernah baca. Nah, karena sepanjang yang anak ketahui lafadznya adalah sawu sufufakum. Tidak bisa istawu itu dengan langsung masuk ke fi'il madi atau ke maf'ulun bih. Ima dia dengan harfu il, uh, ala, ima dia dengan ila, ima dia dengan ma'a atau dengan waw atof. Adapun langsung ke maf'ulun bih tidak bisa karena memang maknanya berbeda yang ada adalah lafadznya istau istau. Artinya luruskan. Berbeda dengan sawu sufufakum, luruskanlah saf-saf kalian. Kalau istau artinya luruskan. Tapi kalau sawu sufufakum luruskanlah saf-saf kalian. Lah kalau istau sufufakum nggak tahu bagaimana. Tapi yang pasti anak pernah mendengar beberapa kali ini sehingga labas kalau memang di situ ada hadis dengan lafaz tersebut berarti anak yang keliru. Nah. <clears throat> Taib. Qala al-muallif hafizahullah taala Naqra fi bab kaifa taqra Al-qira'atu ni'mah wa hubbuha ni'mah kita bisa membaca kitab memiliki uh, mampu untuk membaca kitab ini nikmat dan kita bisa memiliki hobi atau gemar membaca ini juga suatu nikmat <clears throat> lakinnaha qad takunu nikmah tapi bisa jadi bencana bisa jadi malah kebalikannya bukan nikmat tapi malah bisa menjadi nikmah inda ba'din nas fa ba'dun nas yaqra asharatil kutub bal mi'at lakin la yufarriq bainal ghassi was samin wa ba'dun nasi yakra al samin sebagian manusia membaca luar biasa berpuluh-puluh kitab bahkan ratusan tapi nggak bisa membedakan antara al dengan as-samin al ini artinya suatu yang rodi atau yang jelek atau yang tidak bermutu atau yang uh, kurus atau namanya seperti itu ini la yufarriq bainal was wasamin nggak bisa membedakan mana yang bermutu mana yang atau yang tidak bermutu dengan mana yang bermutu wa ba'dun nas yaqra al ghas duna samin wa hadha a'dham a'dham musibatan dan sebagiannya membaca yang tidak bermutu al ghas duna samin yang dibaca ternyata kitab-kitab yang kurang bermutu atau yang jelek Sementara yang samin yang bermutu atau yang bagus ternyata tidak dibaca. Nah, ini penting. Di sini kita akan me, apa namanya? Memba, membaca bagaimana cara-cara atau kefiah agar kita mendapatkan hasil yang maksimal kita ketika kita membaca. Wal qira'atu anwa qira'ah dirasiyah wa qira'ah tarwihiyah wa qira'ah istitlaiyah membaca itu ada macam-macam ada membaca dalam rangka dirasa mempelajari ada dalam rangka tarwih kita kadang manusia kadang lagi sumpah likulli amalin atau likulli amalin syirrah walikulli syirratin fatrah ini setiap amalan manusia itu pasti ada masa-masa semangat ada masa-masa jenuh, masa-masa futur, fatrah. Nah, maka ketika masa-masa fatrah dianjurkan kita untuk membaca kitab-kitab yang di situ ada makna tarwih nafas eh, biar meng menghibur lah artinya biar tidak jemu tidak jenuh salah satunya dengan membaca e, eh, kutubus siar sejarah para ulama bagaimana mereka nah dan ada kiraah istitlaiyah Istitla'iyah namanya saja dari kata mutala atau itila istitla ingin mengetahui apa isi kitab bagaimana kitab ini sehingga berbeda kita mau membaca kitab dalam rangka dirosah, dalam rangka tarwih dan dalam rangka istitla wanaul awal huwal maksud maka di sini sekarang disebutkan bab kaifatakra bagaimana engkau membaca yang akan dikonsentrasi e, pada bab ini itu tentang yang per pertama yang dimaksud dengan di sini adalah bagaimana kita membaca ketika kita ingin membaca qiraah dirasiyah wadzalika bi an insanu bitama'un wa ta'ammul dengan yang dan yang demikian itu ketika seseorang membaca dengan perhatian dengan penuh seksama watafahum berusaha memahami artinya amal kira atau tarwihiyah fahiya min babil istimta adapun kira atau tarwihiyah dalam rangka tarwihun nafas ini babil istimta kita lagi butuh untuk sesuatu agar kita tidak jemu, ingin apa namanya Eh, menghilangkan kejemuan ini <clears throat> sebagian masyair ketika e, sudah ditimpa fatrah, artinya ini suatu yang tabi likulli amalin syirratin wa likulli syirratin fatratin famankanat fatratuhu ila sunnah faqadih tada Famangkanat fatratuhu ila ghairi dhalik faqad halak atau qala al-mustafa alaihi salatu wassalam Barang kita setiap amalan tuh pasti ada masa-masa semangat dan setiap masa semangat pasti ada masa jemu. Mas ada masa bosan, lagi futur. Nah, bagaimana cara mengatasi futur? Nah ini. Patro fatratuhu Ilah sunnah barang siapa yang ketika jemu, bosan, lagi futur itu kegiatannya kepada sunnah. Sunnah banyak. Bukan hanya sholat, saum, baca Quran, tapi sunnah eh, sangat banyak salah satunya adalah membaca eh, kitab-kitab uh, bagaimana para ulama lagi bosan lagi jemu niatkan amalan lillahi ta'ala berolahraga dalam rangka kita menunaikan hak al jasad fa inna alaika li jasadika haqqan sebagaimana Rasul alaihi salatu sesungguhnya di dalam dirimu ini ada hak yang harus engkau tunaikan maka kalau kita niat berolahraga dalam rangka lillahi ta'ala menunaikan hak-hak anggota badan kita ini termasuk sunnah nah ini ketika futur jangan dipaksa untuk terus kita beramal dengan amalan yang berat cari amalan-amalan yang ringan tetapi tetap di dalam koridor sunnah termasuk ini membaca kitab-kitab sejarah bagaimana para ulama kitab-kitab tipis tentang ada di situ al akhbar uh, eh, al hamqa wal mughaffalin kitab lumayan uh, apa namanya tipis mengkisahkan kisah-kisahnya orang-orang hamqa ahmad apa ahmad ini uh, eh, huh? dungu atau error nah, kalau mungkin bahasa enaknya error gitu artinya nam Ahmad dan mughaffalin kurang lebih ada ghaflah disebutkan beberapa kisah dari bahkan ada para ulama nam tapi rahimahumullah bagaimana mereka walaupun ada sedikit ghaflah bisa menjadi seorang alim ada juga kitab bagus mukhtasar dari Al-Bidayah wa Nihayah mujalad ringkas di situ di ambil beberapa kisah-kisah yang menarik dari Al-Bidayah wa Nihayah. Bagaimana di situ disebutkan ada uh, dari salah seorang eh, syuyukh dari Al-Imamul Bukhari yang menikah dengan seribu wanita Al-Muhim akhbar yang ini terjadi di antara para ulama dan yang lainnya akhbar tentang kejadian uh, keajaiban seseorang ketika menghafal atau yang lainnya kisah-kisah yang disebutkan oleh para ulama yang dengan itu hati bisa kemudian bangkit ketika jemu atau fatrah ketika kita mengalihkan kejemuan kita atau rasa futur kita kepada yang perkara ini maka oleh Rasulullah SAW dikatakan faqadih dada maka dia akan mendapatkan hidayah akan mendapatkan petunjuk lagi tapi kalau fatrah ha, buka apa eh, Facebook atau apa ini fakat halak Nah, wa mangkanat fatratuhu ila ghairi dzalik. Barang siapa yang kemudian fatrahnya bukan kepada sunnah, dia akhirnya apalah yang lainnya lah. Nah, fakat halak, maka dia celaka. Tergantung halaknya ini seberapa jauh dia semakin ber, mengamalkan amalan yang jauh dari sunnah. Semakin jauh dari sunnah ya halaknya juga semakin banyak. Ini uh, eh, kira tarwihiyah. Kama qala salafuna sebagaimana para salaf kita berka, ber, ber, mereka berkata yang bagi li talibil ilmi an yakuna indahu naw'un minat tarwih sudah selayaknya bagi seorang talibul ilm agar dia itu memiliki di dalam hatinya dalam jiwanya itu ada uh, e, nau dari at-tarwih menghibur atau me, me, menyamankan hati fayaqra fi ba'di kutubil adab wa syair nah, ini babi tarwih kitab-kitab adab uh, minhajul qasidin atau mukhtasarnya atau kitab-kitab syair mimbab at-tarwih wal qiraatu al-istitlaiyah adapun qiraah istitlaiyah ya al qiraah bisur'ah ini dalam rangka me, me, mengenal apa isi kitab ini. Ini kiroah ringkas saja, cepat aja. Yang penting ya ini arif maka eh, mafil kitab wa madmunahu wa muallifahu bisifah ijmaliyah. Ini kalau kita misalnya di suatu negara di satu tempat banyak sekali maktabah di di di, di, di Madinah atau di Yaman atau yang lainnya banyak maktabah-maktabah banyak kitab-kitabnya luar biasa banyak bermacam-macam judul ingin tahu apa isi kitab ini yaitu buka secara ringkas entah minimalnya yang pingin kalau pingin tahu secara mujmal kita pingin tahu kitab ini bagaimana isinya pertama buka mukaddimah pertama buka lihat judul siapa mualifnya mukaddimah biasanya di mukaddimah ini mualif menerangkan isi kitab ini secara ringkas. Apa mengapa dia menulis kitab ini, terus isi kitab secara ringkas. Terus dia juga menulis minhaj al-kitabah eh, sist atau metode ketika dia menulis dan juga buka terakhir. Buka di Al-Fahris di daftar isi. Nah ini, pingin tahu kitab kita pingin tahu mutolaah secara surah bisurah buka fahrisnya apa saja isinya nah, ini biasanya seperti ini kalau kita ingin beli kitab yang kayaknya menarik minimalnya buka ini mukaddimah baca sebentar terus kemudian buka fahrisnya daftar isinya apa saja isinya nah, ini istitlaiyah nah wal umur al mutaqaddimu dzikruha dan perkara-perkara yang telah lewat penyebutannya wallati yang bagi mura'atuha fil hifdz hiya nafsuha fil qiraah perkara yang telah lewat di bab-bab sebelumnya bagaimana kita menghafal perkara-perkara apa saja yang harus dimiliki oleh seorang talibul ilm yang sudah selayaknya yang bagi mura'atuha untuk lebih memperhatikan dalam masalah hifat itu pada hakikatnya hiya nafsuha fil qiraah artinya perkara-perkara yang telah lewat tadi itu di dalam masalah bagaimana kita menghafal itu pun penting untuk dihadirkan pula ketika kita ingin membaca wa u'idu ba'daha min babil inayah biha dan aku akan mengulangi sebagiannya dalam rangka lebih memperhatikan lebih eh, inayah memiliki ada perhatian lebih terhadap perkara-perkara ini al awal ikhtiarul waqt ini sudah lewat bersama kita Eh, dalam bab kaifat tahfad. Bagaimana ketika seorang menghafal butuh untuk memilih waktu yang pas. Berbeda ketika waktu antara fajar atau sepertiga malam terakhir ataupun di sore hari antara satu dengan yang lainnya. Seseorang mungkin hafalannya paling bisa maksimal ketika di malam hari. Sementara yang lainnya tidak habis fajar. Ini masing-masing lebih mengetahui. Maka masing-masing dituntut untuk bisa mendapatkan waktu yang pas ketika dia menghafal. Begitu juga dalam membaca. Fakama khassasta waqtan lil hifdi, sebagaimana engkau mengkhususkan satu waktu dalam harimu dalam rangka menghafal fahris ala an yakuna lil qiraati waqtun muhaddadun maka usahakan perhatikan benar-benar fahris usahakan agar kita juga memiliki waktu tertentu untuk membaca wala tuzahimuhu bi syai'in akhar dan jangan engkau uh, apa namanya uh, apa ini muzahama apa dibikin dicampur dengan yang lainnya waktu ini man ta'adzara bil asyghal barang siapa yang beralasan beralasan eh, tidak bisa membaca, tidak ada waktu tertentu dengan alasan karena ada syughul, ada yang lainnya sibuk. Fa inna hunaka man huwa aktsaru minka asyghalan wa aktsaru minka qira'atan. Nah ini. Ada yang beralasan, aduh anak sibuk, tidak bisa, anak banyak kerjaan gini. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya di sana itu ada orang-orang yang lebih sibuk dari diri kita ternyata bisa membaca lebih banyak dari kita kita mengetahui kesibukannya para ulama menjawab fatwa dari seluruh dunia nah, kemudian uh, durus, taklim dan yang lainnya kesibukan yang luar biasa ternyata mereka bisa lebih banyak membaca dari kita artinya di sini penulis mau menekankan jangan kita mencari alasan sibuk terkhusus bagi tulabul ilm ini ini bukan alasan alasan dia sibuk ini yang lainnya ini bukan alasan wasabab fi ba'da taufiqillah huwa tartibul waqt maka apa sebab kita melihat orang luar biasa sibuknya tapi ternyata bisa meluangkan waktu untuk membaca atau menghafal atau yang lainnya apa sebabnya maka tentunya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala huwa tartibul waqt dia bisa me, mengatur waktunya dia ini akan datang bersama kita insya Allah dalam uh, pembahasan kita selanjutnya judul talibul ilm baina tartib wal faudawiyah seorang seorang talibul ilm antara dia mampu membuat mengatur dia memiliki disiplin yang bagus dengan faudawiyah. Faudawiyah ini artinya faudah. Tidak tidak ada keteraturan. Dalam hal membaca, sholat, ibadah, yang lainnya, ini akan datang bersama kita insyaallah. Fausika ya talibal ilmi an yakuna waqtal ilmi endakum huwal asal. Maka seorang talibul ilm di sini al-muallif memuasiatkan agar memiliki waktu dalam rangka ilmu ini asal yang lainnya ini eh, apa namanya sekedar sampingan tapi asal ketika kita belajar dalam marhalah talabul ilm maka hukum asalnya waktu kita ini untuk ilmu entah ilmu itu fahman au kiraatan au amalan nah ini hukum asal adapun perkara yang lainnya ini eh, sekedar sampingan saja seorang tolibul ilm itu uh, lebih seharusnya seharusnya tentunya lebih senang ketika dia memanfaatkan waktunya untuk ilmu maka sangat disayangkan ketika misalnya ada suatu waktu untuk muroja atau yang lainnya diliburkan kemudian senang sekali nah, bergembira bisa sepak bola atau yang lainnya karena pernah mendapati di sini bagaimana ketika ada jadwal muroja Nah, ternyata diumumkan libur tidak ada. Ini para tulap luar biasa histerisnya. Nah, yang satu buka sarung, yang satu buka gamis persiapan. Nah, <clears throat> taib. Tapi labas artinya kita eh, apa namanya eh, bertahap. Fausika ya talibal ilm an yakuna waktu ilmu indakum huwal asal. Inilah asal. Wa masih arad dan yang selainnya itu sekedar uh, apa namanya ya sekedar yang penting ada saja fa innaka idarat idarat waktan laka karena sungguhnya engkau kalau bisa mengatur jadwal mengatur nam waktu lihudur di dars untuk datang menghadiri daras awli kiraati kitab atau untuk membaca kitab awli hifzi matan atau untuk menghafal matan ja'alta lahu waktan muayyanan faqala kaqail kemudian engkau sudah menjadikan masing-masingnya ada waktu tertentu maka ketika kemudian ada seorang yang berkata kepada engkau ya fulan ah, ya fulan nadhab ila kada ayo kita pergi ke sana misalnya maka fala yakunu tarkud dars ala hisab adh maka janganlah daras ini di, dikorbankan untuk pergi ke tempat yang memang e, bukan asalnya dia melakukan seperti ini bal yakunu tarkudz ala hisab ad-dars bahkan pergi ke tempat ke tempat yang tadi itu yang mubah tapi itu bukan asal bagi seorang talibul ilm ini seharusnya dikorbankan dalam rangka daras atau dalam rangka kepentingan talabul ilm illa ma la budda minhu fa anta adra binafsik kecuali yang memang harus kita untuk pergi maka anta adra binafsik maka engkau lebih tahu tentang dirimu tentang kebutuhanmu seorang sakit ya harus ke rumah sakit harus ke puskesmas atau harus beli obat nah ketika seorang butuh untuk uh, apa namanya mengambil uang atau yang lainnya emang harus mereka fadl silahkan pergi tetapi jangan menjadikan ini kebiasaan untuk alasan kita meninggalkan daras jangan sehingga kita perlu untuk ini jadwal untuk keluar jadikan waktu nih sisanya untuk daras dibuat tertib waktu itu di, diatur nah ini seorang tolibul ilm harus jangan menjadi seorang yang faudi orang yang apa namanya sifatnya faudawiyah tidak tidak nam tidak tidak teratur jangan tapi menjadi seorang yang mundobit nah, seorang yang uh, disiplin ini seorang tolibul ilm <clears throat> bagaimana Rasul alaihi salatu wasalam orang yang paling sibuk dalam perkara agama jihad dakwah ke masjid ibadah yang lainnya ternyata bisa menjahit untuk dirinya sendiri sendalnya yang putus atau apa bisa meluangkan waktu untuk seperti ini bisa untuk kemudian menghibur keluarganya nah bersamaan dengan kesibukannya yang luar biasa jihadnya nah nah ini kita lakotkan lakum fi rasulillah uswatun hasanah pentingnya kita belajar sejarah jangan sekali-kali melupakan sejarah ini kita mengambil ibrah bagaimana mereka para ulama nah Qala al-mu'allif rahimahullah au hafidahullahu taala asani ikhtiyarul makan. Ini sama juga dalam masalah menghafal kita telah lewat sebagaimana menghafal butuh tempat yang sesuai begitu juga ketika membaca. Sebagaimana seseorang menghafal uh, antara satu yang lain di tempat tertentu itu berbeda hasilnya maka juga ketika membaca butuh pemilihan waktu atau pemilihan tempat yang pas mungkin bisa jadi kita eh, menghadap ke sana bagi seseorang beda ketika dia menghadap ke sana mungkin di sana ada kesibukan ada permainan bisa me, eh, apa namanya yashwaladihnahu bisa menyibukkan sehingga al ya eh, ini tempat kita pilih yang kira-kira pas atau cocok mungkin yang tempatnya sejuk atau apa yang lainnya nah ini penting fatah nah fatahyatu makan lil kiraah mempersiapkan tempat untuk membaca la yushwalu fihi adzihnu yang dengan itu konsentrasi atau pikiran ini tidak tersibukkan dengan bighairil kiraah tidak tersibukkan dengan selain bacaan dan tidak tersibukkan dengan pemahaman artinya pemahaman ini tidak tersibukkan dengan perkara yang lain muhimun lil ya pemilihan tempat menyiapkan tempat untuk membaca agar zihin ini tidak tersibukkan yang dengan itu kita bisa membaca dan memahami dan benar ini muhimun lil ya penting sekali dalam rangka mencapai tujuan li'annahu kullama kana al-insanu muhayyan fi waqtihi wa nafsiyatihi karena sungguhnya seorang mak maka insan muhayya apabila dia lebih siap di dalam waktunya dan dirinya karena aksara isti'aban maka dia lebih bisa me, me, mencakup atau bisa isti'ab apa namanya uh, apa isti'ab uh, membacanya itu lebih bisa Hah? Apa? Meng menguasai, lebih bisa menguasai. Apa yang dia baca pemahamannya lebih bisa menguasai. Lima yakra, apa yang dia baca? Lianna ba'dan nasi yakra wa yatajawaz safhataini thalas safahat wa yara annahu mustafad min qiraatihi syai'an. Karena sebagian manusia membaca sudah lewat dua halaman, tiga halaman, tapi dia memandang dirinya apa ini masih belum dapat hasil apa-apa dari bacaannya. Bisa bapak apa? Bisa babi ma yushawish alaihi. Au fipah mihi fil bid'ah. Karena sebab ada yang mengganggu. Eh, entah itu pandangan atau suara atau makan atau tempatnya memang kurang pas. Sehingga memilih tempat ini penting atau karena dia masih lemah pemahamannya ketika pertama kali dia membaca sehingga kita telah lewat bahwa ketika kita ingin membaca atau menghafal pun ditekankan kita untuk mampu memilih mana kitab yang pas nah biar sesuai dengan contoh kecilnya misalnya Wallah alam, anak pribadi merasakan ketika e, pertama kali membaca atau di awal-awal berusaha membaca kitab itu sangat terbantu ketika membaca syuruhat atau kitab-kitab Asyikh Al-Utsaimin, Asyikh Saleh Fauzan, kitab-kitab ulama muasir zaman sekarang yang memang bahasanya pas dengan bahasa kita sekarang. Tapi ketika membaca kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali atau Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim ini tidak paham apa maksudnya ini. Nah ini. Coba antum baca uh, Jami' Ulumul Hikam ini syarah Arba'in Nawawiyah punyanya Ibnu Rajab dengan syarah Arba'in Nawawiyahnya Syekh Al-Utsaimin. Coba antum bandingkan bahasanya. Beda, sehingga penting untuk pemilihan kitab juga. Naam. Fa ansahu ya talibal ilmi ba'da an tuhayyi li nafsika makanan munasiban thumma tabda fil qira'ah safha aw safhataini aw salas walam tastawib maka di sini mu'alif menasehati baga, kepada kita semua tulabul ilm setelah kita menyiapkan untuk diri kita tempat yang sesuai nah, kemudian kita memulai membaca satu halaman, dua halaman, tiga halaman kemudian kita masih belum mampu menguasai fatawakaf anil kiraah, maka berhenti dari bacaan ini berhenti summa hawil tarji' ma'lumat as-safahat as kita membaca satu halaman, dua halaman, tiga halaman ber, nggak paham-paham nggak masih menguasai jangan diteruskan, berhenti nah, ulangi lagi nah ini, hawil kembali, uh, usahakan untuk kembali kepada apa yang telah ada di halaman-halaman yang telah kita baca sambil, nah ini watakuli nafsika sambil kemudian kita mengatakan kepada diri kita istafatu kaza maka kita ulangi lagi membaca secara perlahan-lahan diulangi lagi halaman pertama oh anak dapat faedah ini terus dibaca lagi oh ini faedahnya ini nah, summa tarhal nah, kemudian terus lanjutkan wahakadha jadi ketika kita membaca jangan diteruskan nggak paham apa ini isinya tambah dibuka terus tambah dibuka jangan tapi ulangi lagi wahakada hada yakunu kal ibrah seperti jarum ha tuhid asyukuk jarum bagaimana kalau me menjahit eh, syukuk sesuatu yang sobek atau retak sobek nam fatajma ma tafruku minadzihan bagaimana eh, apa namanya jarum ini me, men, kita menjahit dengan jarum satu persatu Hah? seperti itu maka seperti itu, itu pula kita membaca yang dengan itu kalau kita membaca satu persatu diulangi lagi maka kita akan bisa mengumpulkan apa-apa yang terpisah bagaimana suatu jahitan ini menyambung adanya sobekan sama seperti itu sehingga di sini penting untuk kita memilih tempat yang pas dan waktu yang pas. Nah, qala al-muallifu hafizahullah taala ats-tsalits al-istishar au istisharah fi qiraatil kitab. Meminta atau bermusyawarah, meminta nasihat, meminta pendapat kitab apa yang layak untuk dibaca Kota kera'u kitaban fi Min muayyan terkadang kau bisa jadi membaca suatu kitab di uh, bidang tertentu wa yujadu kitabun akhsar minhu ternyata di situ ada kitab lain yang lebih ringkas wa ashal min Haythu al uslub lebih ringkas, lebih mudah dari sisi uslubnya wa ajma' min haitsu al faedah nah ini dan ternyata lebih faedahnya lebih banyak contohnya walaupun ana tidak menafikan uh, manfaat atau faedah yang luar biasa dari kitab al baikuni ya kitab yang luar biasa dia mandumah mandumah dalam berbentuk rojas, artinya tidak ada huruf terakhir tertentu kitab yang luar biasa memang kitab yang mudah tetapi kalau antum perhatikan dengan kitab Taudihul Abhar kitab ini pun ringkas dan isinya jauh lebih banyak dari Al-Baikuniyah artinya di sini ketika uh, kita mengetahui posisi kita kita butuh untuk bermusyawarah atau meminta nasihat kepada orang yang lebih alim dari kita apa kira-kira kitab yang pas untuk anak baca siapa tahu kita menganggap kitab ini sudah pas ternyata di situ ada kitab lain yang lebih enak lebih pas untuk kita nah lakin li adami istisyaratik man huwa a'lam minka nah ini tapi karena kita tidak bermusyawarah tidak meminta nasihat terhadap orang yang lebih alim dari kita tunfika kathiran wala hasil illa qalilan udah beli kitab banyak antum kalau di Madinah di Mekah di yang lainnya di Yaman itu mak maktabah satu jalan mungkin ada 10 maktabah atau yang banyak sekali kitabnya asik macam-macam nah judul-judulnya luar biasa nah ini kalau kita nggak minta nasihat mana yang kita pas mana yang lebih bagus kita sudah beli banyak-banyak ternyata kurang faedahnya buat kita ternyata kurang walaupun insya Allah tidak sia-sia tetapi kurang maksimal hasilnya kurang maksimal Matalan, arata antakra syarhan li al-arba'in an-nawawiyah au li bulugil maram au haji salikin al-arba'in nawawiyah punya al-imam nawawi bulugil maram kita fikih al-hafidh ibnu hajar min haji salikin kita fikirnya siapa? Asadi Kita pikir kecil luar biasa. Ringkas, padat, enak. Minhajus Salikin. Cocok untuk mubtadi, untuk pemula. Faidah dalamnya yakun endaka ma'rifah an tabi'ati manahid. Nah ini, asyurrah. Kalau kita tidak memiliki maklumat, tidak memiliki pengetahuan tentang tabiat manahid, eh, manhaj apa namanya? metode uh, asyurah eh, para pen, pensyarah fala buddha antas al masyayikhak al kibar kitab-kitab ini bulughul maram minhajus salikin al arba'in nawawiyah ini disyarah banyak sudah pensyarahnya macam-macam luar biasa tetapi ya ini kalau kita nggak tahu mana yang lebih pas bagi kita maka tanya kepada para masyaih kalau memang ada masyaih summa talabatul ilm al-kibar atau kalau nggak ada masyaih mungkin talabatul ilm nah, al-kibar hatta yurshiduka ila syarhin sampai mereka ini menunjukkan kepada kita sebuah syarah yakunu muntalakan au muntalakan laka yang dengan itu kita memulai dari situ pas pemilihannya pas ila an tatazawwad wa taqra aksar wa aksar ini penting kita mengetahui uh, apa namanya suatu kitab karena terkadang masing-masing penulis itu memiliki istilah sendiri-sendiri, memiliki model sendiri-sendiri, memiliki rumus-rumus tersendiri, kode-kode tersendiri kita tidak bisa membaca kemudian menyimpulkan dari bacaan kita terhadap al-kutub uh, al-madhahib -al yang empat tanpa kita belajar kepada seseorang yang menguasai kitab tersebut jangankan kalimat sebagaimana yang disebutkan oleh uh, eh, Asyik ketika anda menghadiri atas beliau hafizahullah taala Asyik Sulaiman Sulaiman Ar-Ruhaili bukan Ibrahim ya, Sulaiman Ar-Ruhaili menyebutkan bagaimana setiap huruf huruf fa, huruf hatta ini setiap madhab ini beda maknanya maka nggak bisa kita kemudian mentang-mentang kita sudah bisa bahasa Arab buka kitab eh, eh, apa misalnya di madhab Hambali nah, kemudian menyimpulkan oh kesimpulannya seperti ini mana ijma' antara yang satu dengan yang lainnya berbeda setiap rumus yang ada itu pun berbeda maka tidak bisa kita membaca ini pentingnya kita belajar bersama seseorang tidak bisa dalam masalah agama ini kita belajar secara otodidak abadan tidak bisa butuh kita belajar bersama seorang syekh atau seorang ustadz yang kemudian membimbing kita, memberitahu kita apa maksud dari kalimat ini, apa maksud dari huruf ini. Bayangkan hanya huruf, perbedaan huruf ada makna atau maksud tersendiri. Nah, sehingga uh, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi